wa taala dengan nikmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di majelis ilmu. Mudah-mudahan majelis kita di malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surganya. amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Kata beliau rahimahullah at-ta'arud. Nah. At-ta'arud artinya kontradiksi. Ya. Ta'rifuhu kata beliau, ta'rifuhu at-ta'arud at-ta'arud lughatan at-taqabul wat-tamanu' ta'arud itu, kontradiksi itu secara bahasa artinya apa? Artinya at-taqabul. Ini saling saling berhadapan. Wattamanu' dan saling menghalangi. Ya, disebutkan oleh beliau di sini umpamanya ada orang bawa mobil ya dari arah kanan, satu lagi mobil dari arah kiri. Di jalur yang sama ya. Yang satu dari kanan menuju ke kiri, sedangkan kiri menuju ke kanan. Itu namanya apa? Ta'arud secara bahasa. Nah, taqabul wa tamanu. Adapun secara istilah kata beliau rahimahullah taala taqabulud dalilain taqabulud dalilaini bihaitsu yukhalifu ahaduhuma al-akhar. Adapun secara istilah artinya berhadapan atau berlawanannya antara dua dalil bihaitsu yaitu yukhalifu ahaduhuma al-akhar. Ini salah satunya menyelisihi yang lainnya. Masya Allah Ta'ala Ini uh, definisi yang disebutkan oleh beliau rahimahullah Ta'ala <coughs> Nah kalau kita bahas tentang ta'arud mungkin ada yang bertanya uh, Bagaimana kok bisa kontradiksi bukankah dalil-dalil syariat itu saling mendukung antara satu dengan yang lainnya Nah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala walau kana min 'indi min 'indi ghairillahi lawajidu fihi ikhtilafan katsira kalau seandainya Al-Quran itu bukan turunnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, turunnya bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, lawajidu fihi ikhtilafan kathir, maka pasti mereka akan mendapatkan di dalamnya ikhtilafan kathir, perselisihan yang sangat banyak, kontradiksi yang sangat banyak. Nah, baik. Ikhwani wa akhwati fila rahimani wa rahimakumullah. Ta'arud atau uh, eh, taarud itu ada dua jenis. Nah, ada dua jenis. Jenis yang pertama, ta'arudul adillah fi nafsil amr. Ya. Ini kontradiksi antara dua dalil, ya. antara dua dalil atau dalil-dalil yang ada pada satu perkara. Yani salah satu dari dalil yang ada menunjukkan boleh, sedangkan dalil yang lain menunjukkan tidak boleh tentang satu perkara. Nah, sedangkan kedua-dua dalil ini munculnya dari Allah Subhanahu wa taala, ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Makanya seperti ini, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, la yumkinu an yaqa'a li'anna syari'ata munazzahatun anit anit anit anit anit Nah, ayat seperti ini kata Syekh eh, Sa'ad asy syafri hafizahullah taala ini tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin terjadi. Jadi ada dua dalil ya atau lebih ya dua dalil dalam satu pembahasan dalam satu perkara yang satu yang satu membolehkan yang yang dalil yang kedua tidak membolehkan ini tidak mungkin mustahil nah kenapa karena firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 82 walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira kalau seandainya Al-Qur'an itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala atau kalau seandainya Al-Qur'an itu e, datangnya bukan dari Allah Subhanahu wa taala maka mereka akan mendapatkan perselisihan yang sangat banyak karena datangnya dari Allah maka tidak ada perselisihan dalamnya fi nafsil amr ya. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, jenis ta'arud yang kedua dan ini yang menjadi pembahasan kita. Yani at-ta'arud fi dhihnil mujtahid. Fi fi dhihnil mujtahid. Ta'arud fi dhihn dalam uh, logika atau pikirannya sang mujtahid. Ya, yaitu dengan cara apa dia si sang mujtahid tersebut menyangka salah satu dari dua dalil itu menunjukkan kepada satu makna Sedangkan dari yang lain menunjukkan pada makna yang lain. Nah, nah kalau yang seperti ini yang dimaksud wake wathabit terjadi dan valid memang ada. Nah, jadi ikhwani wa akhwati fil rahimani wa rahimakumullah. <coughs> pembahasan tentang tentang tentang ta'arud ini itu pembahasan dari sisi uh, eh, zihinnya, pikirannya sang mujtahid. Karena kita sebutkan tadi kalau eh, nafsu dalil, dalil yang ada itu tidak mungkin ta'arud. Ya. Tidak mungkin ta'arud, tapi menurut pikiran atau pemahaman sang mujtahid seakan-akan ta'arud. Seakan-akan apa? Kontradiksi. Seakan-akan kontradiksi. Nah, nah kalau pembahasan ini iya itu ada. Kalau dipinjam dari sisi apa? Dari sisi pemahaman sang mujtahid. Nah, makanya kita dapatkan ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah dalam satu pembahasan dalilnya sama, tapi para ulama berbeda pendapat di situ. Nah, berbeda pendapat. Ya, karena berbedanya pemahaman, berbedanya pemahaman. Ya, kemudian terjadi ta'arud ini dipersyaratkan beberapa syarat. Ya. Artinya kalau dianggap sebagai ta'arud yaitu kontradiksi pada pembahasan atau jenis yang kedua ini, ya, itu dipersyaratkan beberapa syarat. Syarat yang pertama, kata beliau, <coughs> dalil lain. Ya, kedua-dua dalil itu sahih, benar. Nah, artinya kalau salah satu dalilnya doif, lemah, ya, maka tidak bisa berhadapan dengan dalil yang sahih, kan begitu. Nah, kalau begitu, tidak ada ta'arud. Tapi harus dulunya sahih. Syarat yang kedua, ya, kata beliau, ittihaduhuma fil mahal. Kedua-duanya terjadi pada satu pembahasan. Pada satu pembahasan. Nah, kalau seandainya ada satu dalil, ya, ya, bahasannya pada satu pembahasan, pembahasan A umpamanya, sedangkan dalil yang lainnya itu pembahasan pembahasan B, maka ini tidak taarut, ya, tidak, tidak taarut. Contohnya, ikhwani wa akhwati fil rahimani wa rahimakumullah. Syariat Islam ya mewajibkan haji. Ya, mewajibkan haji bagi yang mampu melaksanakan ibadah haji. Ya. Dalam dalil yang lainnya disebutkan ya, syariat tidak mewajibkan haji untuk siapa? Untuk mereka yang tidak mampu. Nah, dalam kondisi seperti ini tidak tidak tidak tidak ada ta'arud, tidak ada kontradiksi. Nah, karena kedua kedua kedua dua dalil yang ada atau eh, dalil yang ada ya itu terjadi bukan pada satu pembahasan atau satu satu perkara nah masya Allah taala itu syarat yang kedua syarat yang ketiga ikhwani wa akhwati fil rahimani wa rahimakumullah al ittihad fi zaman terjadi kedua-duanya itu terjadi pada satu waktu ya terjadi pada satu waktu karena kata beliau fala yakunu hunaka ta'arudun illa idza kana dalilani muttahid illa idza kanat dalilani muttahidaini fi zaman. Tidak akan terjadi di sana ta'arud kontradiksi kecuali kalau kedua dalil itu berada dalam satu waktu yang sama. Nah, dalam satu waktu yang sama. Kalau kana ahadud dalilaini yadullu ala zamanin wal akhar yadullu ala zamanin akhar lam yakun hunaka ta'arud. Kalau seandainya salah satu dari dua dalil tersebut ya, menunjukkan pada satu waktu Sedangkan dalil yang kedua menunjukkan pada waktu yang lainnya, maka ini tidak tidak ada takarut dalamnya. Nah, tidak ada kontradiksi dalamnya. Contohnya kata beliau, "Anna syari'ata ja'at bil amri bis saumi lil mar'ati tahirah." Syariat ya, itu memerintahkan kepada wanita yang suci, yang bersih ya, untuk berpuasa. <coughs> nah, sedangkan datang perintah yang lainnya di waktu yang lainnya, wanita ini diperintahkan untuk tidak puasa, diperintahkan untuk apa? Untuk tidak berpuasa, berbuka. Kapan itu terjadi? Ketika waktu dia sedang apa? Sedang haid. Ketika waktu dia sedang haid, maka di sini tidak terjadi dalam waktu yang sama. Kalau begitu, eh, dalil-dalil yang ada yaitu tidak terjadi kontradiksi di dalamnya. Nah, masya Allah taala. Baik, ini penjelasan uh, eh, Asyikh Sa'ad Asyikh Allah taala. Jadi ta'arud yang terjadi ikhwani wa akhwati fil rahimani rahimakumullah itu fi dhihnil mujtahid. Nah, fi dhihnil mujtahid. Tapi bagaimana dan apa yang harus kita lakukan kalau terjadi uh, hal yang seperti ini, ta'arud ini? Ya, kata beliau rahimahullah taala wa aqsamu taib. Wastilahan ya sudah kita bacakan ya wastilahan taqabulu dalilaini bihaitsu yukhalifu ahaduhuma al-akhar. Kemudian setelah itu beliau sebutkan tentang jenis-jenis ta'arud. Wa ta'arud di arba'atun. Jenis-jenis ta'arud ini ada empat. Nah, kita ambil eh, salah satu dari yang disebutkan oleh beliau rahimahullah taala di sini. Nah, kata beliau rahimahullah taala al-qismul awal, jenis yang pertama. Ayyakuna baina lalilaini amaini. Walahu arba'u halatin. Jenis yang pertama antara kedua dalil yang ada ya, itu umum. Jadi antara dua dalil yang ada yang yang seakan-akan kita lihat itu kontradiksi. <coughs> ini kontradiksi dari sisi apa? Dari sisi zihnil mujtahid. Seakan-akan kontradiksi antara dua dalil yang ada itu ada empat kondisi. Nah, kondisi yang pertama kata beliau ayyum kinal jam'u bainahuma bihaitu yahmilu kullun minhuma ala halin la yunaqidul akhar fiha fayajibul jam'u. Nah, kondisi yang pertama ya, memungkinkan untuk dikompromikan, dijamakkan. Ya. Bihaitsu yaitu yuhmalu atau nam yuhmalu kullun minhuma setiap di antara dalil itu dibawakan pada ala halin pada satu kondisi yang la yunaqidul akharu fiha yang tidak bertentangan atau tidak e, berlawanan dengan dalil yang lainnya. Nah, dalam kondisi seperti ini, fayajibul jama'u maka wajib untuk di dijamak. Ya, ini dikompromikan. Wajib untuk dikompromikan. Nah, misalnya tadi kan, contoh dari hal ini kata beliau rahimahullah <coughs> Qauluhu ta'ala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Subhanahu wa taala tentang nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surat Asy-Syura ayat 52. Allah berfirman, "Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar sungguh pasti menunjuki jalan yang lurus. Perhatikan, latahdi memberikan hidayah ya kepada jalan yang lurus. Sungguh yang engkau wahai Muhammad benar-benar sungguh pasti memberikan hidayah ya kepada jalan yang lurus. Wa qauluhu dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qasas ayat 56. Allah berfirman, "Innaka la tahdi man ahbabta." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah ya kepada orang yang kau cintai. Nah, <coughs> coba perhatikan. Dulunya pakai kata Eh, Al-Hidayah. Surat asy ayat 52 Allah sebutkan Allah Allah mengitbatkan beliau bisa memberikan hidayah. Nah, dalam surat Al-Qasas ayat 56 Allah Subhanahu wa taala nafikan hidayah itu dari beliau. Artinya beliau tidak bisa memberikan memberikan hidayah. Nah, perhatikan fi dhihnil mujtahid kalau dia lihat dua ayat ini seakan-akan apa? kontradiksi. Ya. Nah, dalam kondisi yang seperti ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah karena dalilnya adalah dalil umum ya maka di kondisi yang pertama memungkinkan untuk dijamak kata beliau wal jam'u bainahuma annal ayatal ula yuradu biha hidayatu ad-dilalati ilal haqqi maka cara mengkompromikan di antara kedua dalil ini bahwasanya ayat yang pertama ini surat Asy-Syura ayat 52 yang dimaksud dengannya hidayah yang dimaksud di situ beliau Allah tetapkan isbat nabi memberikan hidayah Nah, ini maksud dengan hidayah di situ kata beliau, hidayah itu dilalah ilal haq. Hidayah menunjuki jalan kepada kebenaran. Menunjuki jalan. Nah, wahadhihi wahadhihi thabitatun rasuli sallallahu alaihi wasallam dan ini valid ya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wal ayatu tsaniyatu, ayat yang kedua ini surat eh, Al-Qasas ayat 56. Yuradu biha hidayatut taufiqi lil amal Nah, yang dimaksud dengan hidayah di situ adalah hidayah taufik untuk mengamalkan. wahai biyadillahi ta'ala dan ini ada di tangan Allah. Allah yang atur, ya. La yamlikuha ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam wala bayruhu Tidak dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tidak pula selain beliau. Nah, kalau begitu apa? Hidayah ada dua, ada hidayah, itu taufik, ada hidayah itu uh, al-irsyad. Nah, Hidayah itu taufik, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah yang seperti ini ya tidak dimiliki kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang ditunjuki dari dari surat Al-Qasas ayat 56. Nah, hidayah yang kedua, hidayah itu al-irsyad wa dilalah. Nah, hidayah menunjuki jalan kepada orang lain. Ya. Nah, atau menjelaskan perkara menuju kepada kebenaran. Nah, ini dimiliki oleh selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan selain beliau, ya. Demikian pula kaum muslimin, dia bisa memberikan hidayah kepada istri dan anak-anaknya umpamanya. Tapi hidayah apa? Hidayah irsyad wal bayan. Hidayah menunjuki dan menjelaskan sesuatu. Sebagai suami dia jelaskan kepada anak-anaknya, ah, ini sholat, eh, kamu harus sholat, ya, kamu sekarang sudah besar sudah haid kamu harus sholat umpamanya nanya perempuan atau istrinya kamu harus pakai jilbab wajib pakai jilbab kamu harus e, melaksanakan sholat lima waktu dan seterusnya dia menunjuki dia menjelaskan nah masya Allah taala ya jadi diantara dua dalil yang ada ini surat asy-syura ayat 52 dan surat al-qasas ayat 56 nah itu bisa dikompromikan ini e, kondisi yang pertama kedua-duanya dalil yang umum ya, dan bisa dikompromikan. Jenis yang kedua atau kondisi yang kedua, <coughs> fa'ilam yumkinul jama'u. Dan jika seandainya tidak memungkinkan untuk dikompromikan, fal mutaakhiru nasikhun in ulimat tarihu in ulima at-tarihu fayu'malu bihi dunal awal yang kedua kalau kondisi yang kedua tidak memungkinkan untuk dijamak, tidak memungkinkan untuk dijamak, maka fal mutaakhiru nasikhun in ulimat tarikhu. Maka dalil yang terakhir itu menjadi nasikh, menjadi nasikh. Kalau diketahui tarikhnya, kalau diketahui tanggalnya, yakni e, eh, dari sisi Eh, tarikh atau tanggal periwayatan dari sisi waktunya. Nah, ada ada umpamanya di awal Islam dan di akhir Islam. Kalau dalil yang pertama itu ada validnya di awal Islam, dalil yang kedua validnya di di akhir Islam, ya. Terjadi seakan-akan kontradik kontradiksi fi dhihnil mujtahid, ya. Di antara dua ini, mana yang lebih dia uh, dahulukan, yang dia rojihkan? Ya, karena kondisi yang pertama tidak memungkinkan untuk dijama, maka kita pindah di kondisi yang kedua diketahui oh ternyata dalil yang pertama itu di awal Islam, dalil yang kedua di akhir Islam. Kalau begitu apa? Kita kuatkan dalil yang pertama. Berarti eh, afwan dalil yang kedua. Berarti berarti dalil yang kedua itu menghaf, menghapus hukum dalil yang dalil yang pertama. Nah, masya Allah taala. Ya. Fa yu'mal bihi dunal awal maka di, di diamalkanlah dalil yang terakhir tersebut ya, dari, uh, dan menjadi penghapus tidak diamalkan dalil yang pertama. Nah, misal zalika, contoh contoh perkara itu kata beliau <coughs> qauluhu ta'ala fi siyam. Nah. Firman Allah Subhanahu wa taala tentang puasa. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa antasumu tasumu khairul lakum. faman tatawa khairan fahuwa khairun lah. Nah, wa antasumu khairul lakum. Kata beliau rahimahullah taala, fa hadhihi ayah tufidu at takhir Tufidu at takhira bainal itami was-siyami tarjih siyam Ayat ini kata beliau rahimahullah taala itu menunjukkan makna at-takhir pilihan Pilihan antara memberi makan atau berpuasa dengan menterjih lebih menguatkan puasa. Karena disebutkan di akhir ayat wa antasumu khairul lakum. <coughs> Nah. itu ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 183, uh, afan 184. Wa qauluhu ta'ala dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Allah berfirman, "Faman syahida minkum asyhara falyasumhu." Barang siapa di antara kalian yang menyaksikan yani bulan itu, yakni uh, apa namanya? Sebagian mereka menyebutkan asyhar di sini uh, bulan sabit di awal bulan yang menunjukkan tanda masuknya bulan puasa. Maka hendaknya dia berpuasa. Pemangkana maridun wa ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra. Barang siapa yang sakit atau dia dia, dia sedang safar maka dia ganti di hari-hari yang lain. Nah, kata beliau, tufidu ta'yin as-siyami ya, adaan fi haqqi ghairil maridi wal musafir wa qada'an fi haqqihima. Nah. Kata beliau rahimahullah taala, ayat ini surah Al-Baqarah ayat 185 itu menunjukkan ta'yinus siam. Ya. Dikuatkannya untuk berpuasa. Ini lebih lebih kuat untuk berpuasa. Berpuasa untuk siapa? Adaan bagi orang-orang yang tidak sakit dan tidak musafir. Tapi kalau dia sakit atau musafir, ya, itu bisa dikodok di hari yang lain. Artinya dia, dia bisa tidak puasa. muta mutaakhiratun anil ula. Nah, akan tetapi ayat ini lebih akhir ya, dibandingkan ayat yang pertama tadi karena ini surah Al-Baqarah ayat 185. Ya, yang tadi surah Al-Baqarah ayat 184. Nah, kata beliau, "Fatakunu nasikhatan laha kama yadullu ala dzalika itu eh, Salamata ibn akwa. Nah, as-sabiti fi sahihaini wa ghairihima. Nah, kata beliau rahimahullah taala, maka karena ayat ini lebih terakhir, maka dia menjadi nasikh. Nah, menjadi penghapus bagi ayat yang sebelumnya. Nah, sebagaimana itu juga ditujukan pada hadis Salamah bin Ibn al-Aqwa Al-Thabit fi Sahihain dan selain uh, wa ghairihima dan selain Sahihain. Ini hadisnya adalah hadis yang sahih. Nah, Masya Allah Ta'ala. Baik. Ikhwani wa akhwati fil rahimani wa rahimakumullah. Dari dua ayat yang kita lihat tadi, maka ayat yang terakhir karena ketahuan mana yang terakhir mana yang lebih dahulu ya maka yang terakhir ini karena tidak mungkin untuk dikompromikan maka ayat yang terakhir itu menjadi nasikh nasikhah, yakni penghapus bagi ayat yang sebelumnya nah itu kondisi yang kedua kondisi yang ketiga fa'ilam yu'lamut tarikh fa'ilam Fa'ilam yu'labit tarikh. Kalau tarikhnya, tanggalnya atau waktunya tidak diketahui. ini antara ayat yang ada atau antara hadis atau dalil yang ada tidak diketahui mana yang lebih dahulu, yang mana yang belakangan datang. Nah, maka umila birrajihi in kana hunaka murajjih. Ya. Maka yang diamalkan adalah mentarjih. Diamalkan yang rajih. Kalau ada pentarjih atau yang eh, roj yang rajih yang kuat. Ini kalau ada dalil yang murajih yang menguatkannya. Misalnya zalika, contohnya eh, kata beliau rahimahullah taala qauluhu sallallahu alaihi wasallam ya contohnya sabda beliau sallallahu alaihi wasallam man massa dzakarahu falyatawadda <coughs> barang siapa yang uh, menyentuh kemaluannya ya maka hendaknya dia berwudu maka hendaknya dia berwudu Wasuila sallallahu alaihi wasallam anil rajuli yamassu dzakarahu nah alaihi alwudu dan juga sabda Nabi SAW, beliau pernah ditanya tentang seseorang yang dia menyentuh kemaluannya, apakah dia wajib ber, berwudu Ya, dia dia berwudu kemudian dia sentuh kemaluannya, apakah dia wajib berwudu lagi? Ya. Kala, kata Nabi SAW, la tidak. Kenapa innama huwa bid'atun minka? Karena semuanya itu bagian darimu. Maksudnya kemaluanmu itu bagian darimu sama seperti kau pegang telingamu. Telingamu ini bagian darimu, ya. Berarti apa? Kalau kau pegang telingamu karena dia bagian darimu, maka tidak batal wudukmu. Begitu. Nah, karena kemaluan itu bagian darimu ya sama seperti anggota tubuh yang lainnya. Nah, tidak batal. Ya kata beliau, fayurajjahu fayurajjahu al-awwalu li'annahu ahwatu maka dikuatkan dirojihkan yang pertama karena itu lebih ahwat lebih hati-hati yaitu apa berwudu siapa yang <coughs> eh, sudah berwudu kemudian dia sentuh kemaluannya ya, ya maka dia wajib berwudu kembali berwudu kenapa itu lebih hati-hati kata beliau waliannahu aktsaru turokan dan karena juga uh, dalil tentang falyatawadda man massa dzakarahu falyatawadda itu lebih banyak jalur-jalur periwayatannya. Nah, ini juga diantara nanti insya Allah kita akan berikan kesimpulan uh, tentang pembahasan ini di akhir pembahasan. Nah, di antara jalur uh, tarjih itu ya, melihat dari sisi turuknya, kadang dilihat dari sisi matannya, kadang dilihat dari sisi uh, nas haditnya dan seterusnya. Nah, wa musahihuhu wa musahihuhu akthar dan yang mensahih yang mensahihkannya itu jauh lebih banyak ya ini menunjukkan uh, dalil yang sangat kuat bahwasanya hadis ini lebih utama untuk diamalkan dibandingkan hadis yang yang kedua itu tentang eh, inna ma huwa bid'atun minkah semuanya itu bagian dari uh, darimu nah hadis tentang perintah untuk kembali berwudhu itu jauh lebih banyak yang mensohhikan hadis tersebut wa li'annahu naqilun 'anil asli fa fihi ziyadatu ilmin karena juga ya, di antara alasan beliau menterjih hadis tentang harusnya berwudhu kembali ya karena pembahasan itu naqiyun anil asal karena kata Nabi SAW memas zakarahu falyatawadda barang siapa yang menyentuh kemaluannya maka hendaknya dia berwudhu ini kata beliau ini nakil anil asal nakil anil asal memindahkan dari dari hukum asal ya memindahkan dari hukum asal karena hukum asalnya wudhunya sah ya hukumnya sah tapi karena ada hadis ini fafihi ziyadatu ilmin maka dalamnya ada tambahan tambahan ilmu ya tambahan ilmu yaitu orang yang sudah berwuduk hukum asalnya sah wudunya tidak perlu berwuduk lagi tapi ada tambahan ilmu datang hadis Nabi SAW siapa barang siapa yang menyentuh kemaluannya maka hendaknya dia dia berwudu ada tambahan ilmu maka sebab itulah dia dirojihkan hadis ini lebih dirojihkan dibandingkan uh, hadis tentang innama huwa bid'atun minkah Nah, masya Allah taala. Nah, ini eh, apa namanya eh, kondisi yang ketiga karena tidak tidak diketahui tarikhnya. Walaupun sebagian ulama menyebutkan ya diketahui uh, eh, tarikhnya. <coughs> ya, ini apa yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Nah, sebagian para ulama mereka menyebutkan hadis innama huwa bid'atun minka sesungguhnya kemaluanmu itu bagi karena kan beliau ditanya tentang orang yang menyentuh kemaluannya. Nabi menjawab apa? Inna huwa bid'atu minka. Semuanya itu yaitu kemaluanmu itu adalah bagian dari anggota tubuhmu. Hadis ini kata sebagian para ulama mutaqaddimun. Ya, lebih dahulu. Ya, kenapa? Liannahu qala ataitu ilaihim wa huwa yabnuna al-masjid. Disebutkan dalam hadis uh, Ibnu Hibban yang sahih ya, disebutkan dalam riwayat itu sang rawi mengatakan yang meriwayatkan hadis ini beliau menyebutkan annahu qala uh, uh, beliau mengatakan ataitu ilaihim aku datang kepada mereka ya, kepada Nabi dan para sahabatnya wahum yabnun al masjid mereka dalam kondisi apa membangun masjid ya nah, berarti apa ini uh, korinah bahwasanya hadis ini adalah hadis yang pertama datang yang mutaqaddim lebih awal datang kenapa karena disebutkan membangun masjid, sedangkan Nabi SAW membangun masjid itu di awal Islam. Ya, di awal Islam, maksudnya di awal kedatangan beliau di kota Madinah. Nah, Masya Allah Ta'ala. Sedangkan hadis Man massa zakarahu fal Barang siapa yang menyentuh kemaluannya hendaknya dia berwudu, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sedangkan Abu Hurairah itu belakangan masuk Islamnya. Nah, belakangan masuk Islamnya. Oleh karena itu, ya, para ulama menyebutkan apa kalau begitu hadis ini menghapus hadis sebelumnya. Kalau begitu orang yang <coughs> eh, berwudu sudah berwudu kemudian dia sentuh kemaluannya, ya dia sentuh kemaluannya maka dia apa? Dia harus berwudu lagi karena hadis ini belakangan datangnya. Ini menurut pendapat uh, sebagian ulama. Nah, Masya Allah Ta'ala. Ya. Sebagian ulama lagi mereka berusaha untuk mengkompromikan. Mengkompromikan antara hadis man massa dzakarahu Barang siapa yang menyentuh kemaluannya maka hendaknya dia berwudu. Ya, kata para ulama, ya, mereka ingin menjamakkan hadis ini dengan hadis innama huwa bid'atun minkah. Sungguhnya kemaluanmu itu bagian dari anggota tubuhmu. Nah, Nah, mereka mengatakan apa? Pertanyaan ini orang orang yang menyentuh kemaluannya itu dalam kondisi sholat, ya, dalam kondisi sholat. Ya. Maka yang dimaksud dengan hadis ini dia sedang menyentuh kemaluannya min warai ha'il di balik apa? Di balik uh, pembatas. yakni di balik kainnya, sarungnya atau bajunya. Nah, dan begitu. Kenapa dikatakan Eh, dia memegang kemaluannya uh, apa namanya uh, memegang kemaluannya dalam kondisi sholat karena yang dikatakan dia dalam kondisi memakai pembatas atau ada pembatas artinya dia tidak menyentuh langsung kemaluannya karena dia sedang sholat ya dia sedang sholat hadisnya tentang seorang yang memegang kemaluannya ketika dia sedang sholat ya ini menunjukkan kepada kita dia dia memegang kemaluannya dalam kondisi sedang sedang sholat berarti dia pakai baju dia tidak menyentuh langsung apa langsung kemaluannya. Nah, oleh karena itu sebagian ulama menyebutkan bahwasanya orang yang memegang kemaluannya, orang memegang, uh, memegang kemaluannya, dia sudah wudhu, dia memegang kemaluannya, Kalau dia menyentuh langsung, ya, dia menyentuh langsung batal wudhunya, dia harus wudhu Nah, ya, tapi kalau dia kalau dia menyentuhnya dalam kondisi sudah pakai baju, sudah pakai celana umpamanya, atau sudah pakai jubah, sarung, ya, dia sentuh kemaluannya, apakah batal wudhunya? Tidak batal. Nah, <coughs> ini kan kompromi yang disebutkan oleh uh, sebagian ulama. Nah, masya Allah, masya Allah taala. Baik. Berikutnya kondisi yang keempat kata beliau. Fa'ilam yujad murajihun. Tadi kita sebutkan ya kondisi yang ketiga. <coughs> kalau tidak diketahui tarikhnya, ya. Kalau tidak uh, kalau tidak diketahui tarikhnya, ya maka diterjih ditar, diterjih salah satu di antara dua dalil yang seakan-akan kontradiksi tadi kalau ada murajih nah kondisi yang keempat kalau dalam kondisi tidak ada murajih tidak ada penguat kata beliau fa illam yujad eh, murajihun wajib tawakkuf ya maka kalau tidak didapatkan murajih dalil yang menguatkan ya, dalam kondisi seperti ini maka wajib baginya untuk tawakuf. Tawakuf itu tidak merojihkan di antara salah satu dalil yang ada. Nah, masya Allah taala. Ya. <coughs> Ini apa namanya poin yang pertama. Ya, ada empat kondisi. Ya. Kondisi yang pertama, kalau kita lihat ada dua dalil seakan-akan kontradiksi, tentunya dalam kita sebutkan tadi dalam zihnil mujtahid. Ya, kita lihat ada dua dalil seakan-akan kontradiksi menurut pikiran kita, ya. menurut pikiran sang mujtahid, maka kondisi pertama yang harus dilakukan adalah menjamak di antara dua dalil yang ada. Nah, karena al-jam'u aulah, menjamakkan, mengkompromikan, mengkompromikan dan mengamalkan hadis-hadis atau dalil-dalil yang ada itu lebih utama daripada ihmalu ahadihima, daripada menelantarkan salah satunya. Jadi dijamakkan kedua-duanya, diamalkan dua-duanya. Ya. Nah, masya Allah taala. Kalau tidak memungkinkan untuk dijamak, eh, tidak memungkinkan untuk dikompromi, maka kita lihat dari sisi nasikh wal mansukh. Ya, dilihat dari sisi tarikhnya, eh, tanggalnya, ya, waktunya. Kalau ketahuan tarikhnya. Kalau tidak ketahuan tarikhnya, maka diterjih. Ya, di diterjih. Diterjih dengan apa? Dilihat ada dalil lain nggak yang menguatkan. Kalau seandainya tidak ada murajih, ah, barulah pada masuk pada kondisi yang keempat, wajibah tawakuf. Wajib apa? Tawakuf. Ya, tawakuf itu apa namanya? Tidak tidak merojihkan, tidak menguatkan di antara salah satu yang ada. Walau walau jadlahu misalun sahih. Nah, tapi di sini kata beliau uh, tidak dapatkan contoh yang sahih pada pembahasannya seperti ini. Disyarah oleh beliau Qulna inna hadha laysa lahu wujudun fi syariah. Nah, wa in kana yujad inda ba'din nasi inda ba'din nasi li kusuri fahmihi au naqasa ilmuhu. Lakin fil waqi' la. <coughs> Kata beliau menjelaskan ucapan beliau sendiri, perhatikan. Wala yujadu lahu mithalun sahih. Nah, kondisi yang keempat ini tawakuf ini itu tidak ada permisalan yang sahih. Maksudnya apa? Kata beliau, yang seperti ini, kondisi yang keempat ini tidak ada wujudnya dalam syariat. Hakikatnya tidak ada. Kenapa kata beliau? Wa in kana yujad ya, inda ba'din nasi. Kalau seandainya itu terjadi, kita dapatkan pada sebagian manusia itu karena likusuri fahmihi. Karena uh, kurangnya pemahamannya. Kurangnya apa? Pemahamannya. <coughs> Atau au naqsi ilmihi atau kurang ilmunya kurang ilmunya. Lakin fil waqi lah, tapi pada kondisi fakta ya di lapangan tidak ada yang seperti ini. <coughs> Dipahami ya? Ya. Dalil saya simpulkan ya, sebelum kita akhiri pembahasan ini. <coughs> ada dua dalil umum yang seakan-akan kontradiksi fi dhihnil mujtahid ya, dalam kepala sang mujtahid. Nah, apa yang harus dilakukan? Pertama kondisi pertama dia menjamak mengkompromikan dua dalil yang ada tadi. Kalau memungkinkan untuk dikompromi. Kalau tidak memungkinkan maka dia beralih kepada an-nasikh wal mansukh. Ya. Nasikh itu penghapus, mansukh yang dihapus. Jadi antara dua dalil ini ada salah satu yang dihapus. Ya. Itu dilakukan kalau kita ketahui tarikhnya, tanggalnya atau waktunya antara dua dalil yang ada. Ini sudah kita sebutkan tadi contohnya. Nah, kalau seandainya tidak ketahuan tarikhnya, maka kita berpindah kepada apa? Terjih. Ya. Diterjih, dikuatkan di antara salah satu di antara keduanya dengan melihat apa? Murajih yang ada dari dalil yang lain. Penguat yang ada. Dan kalau seandainya tidak ada penguat juga, ya, maka beralih kepada kondisi yang keempat yaitu tawakuf. Ya, tawakuf. Ah, yang seperti ini kata beliau, ya, sebenarnya hakikatnya ya, itu tidak ada di, di, di kehidupan nyata kita tidak ada tidak mungkin pasti pasti pasti ada ada salah satu di antara tiga tadi kalau bukan bisa dijama ya atau yang kedua apa e, di, di, di, di, dinasih atau e, beralih kepada nasih wal mansuh atau beralih kepada terjih nah, adapun tawakuf ini tidak ada tidak ada sebenarnya eh, pada syariat atau pada hakikatnya di fakta di lapangan tidak ada nah kalaupun ada terjadi itu karena apa? Karena sang mujtahidnya atau pemahamannya yang kurang atau bisa jadi karena ilmunya yang kurang. Nah, oleh karena itu dalam kondisi seperti ini, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sang mujtahid ya, yang mendapatkan kondisi seperti ini, ya, nggak bisa tidak memungkinkan untuk dijamak, dibikin pula <coughs> eh, tidak bisa dinasih atau mansuh atau juga tidak bisa diterjih. Nah, dalam kondisi seperti ini dia tawakuf, dia diam. Tidak boleh dia memfatwakan tentang permasalahan itu. Nah, nah dalam kondisi seperti ini tidak boleh bagi sang mufti atau sang mujtahid itu menfatwakan, merojihkan di antara salah satu di antara keduanya. Kenapa? Karena dia tidak paham, dia tidak memiliki ilmu tentangnya. Nah, Masya Allah Ta'ala. Boleh dia sebutkan, tapi ala sabilin nakal. Ya, dalam rangka untuk menukilkan saja dalam masalah ini ada khilaf di kalangan para ulama. Disebutkan khilafnya kemudian disebutkan kepada eh, ulama-ulama yang diketahui yang berselisih dalam perkara tersebut. Nah, masya Allah taala. Adapun dari sisi mengamalkan amalan mengamalkan dalil yang ada dari sisi amalan itu dari sisi ifta tapi dari sisi amalan dia untuk dia sendiri ya <coughs> maka hendaknya dia ihtiyat berhati-hati ya berhati-hati ya memilih di antara salah satu di antara keduanya. Kalau memang dia tidak bisa mentarjih, tidak bisa menentukan tarikhnya untuk untuk masuk ke dalam pembahasan nasih wal mansuh, maka dia taklid kepada salah satu ulama yang ada di zamannya. Nah, karena ta'adzar ijtihad. Dia tidak mampu untuk berijtihad. Dia tidak bisa mengkompromikan, tidak juga tahu tarikhnya, mana nasih mana mansuh, dia juga tidak tahu murajihnya untuk mentarjih. Maka dalam kondisi seperti ini boleh bagi dia apa? Berpindah kepada taklid ya yaitu mengikuti salah satu ulama yang ada di di zamannya Allah Subhanahu wa taala berfirman fattaqullaha mastata'tum bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian dia sudah bersungguh-sungguh ya dia seorang talibul ilmi umpamanya dia dia dia ber, berijtihad dia sudah tahu apa namanya uh, melihat dalil-dalil yang ada tapi mentok dia nggak bisa apa namanya mengkompromikan dalil itu yang kedua tidak bisa juga eh, mengetahui tarikh dari dalil yang ada sehingga dia tidak bisa melakukan antara nasih dan mansukh. Ya. Kemudian yang ketiga dia tidak mampu juga untuk melakukan tarjih karena dia tidak tahu. Ya, dan dia tidak tahu ada hadis atau dalil lain yang menjadi murajih. Nah, dalam kondisi seperti ini, ya, ketika dia tawakuf dari ifta, tapi dari sisi amal untuk mengamalkan ayat ini dia mengambil langkah berhati-hati. Di antara caranya apa? dia taklid kepada ulama yang ada di zamannya. Nah, itu diperbolehkan karena ta'adzal ijtihad. Ya, tidak memungkinkan lagi bagi dia untuk berijtihad, maka dia berpindah kepada kepada taklid. Nah, ini juga masuk dalam keumuman ayat fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah, Allah taala alam ini dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah taala kita akan lanjutkan pada uh, jenis yang kedua dari uh, pembahasan ta'arud ini insya Allah di pertemuan yang akan datang mudah-mudahan bermanfaat kita memohon dan berdoa kepada Allah semoga Allah berikan taufik kepada kita semua untuk selalu istiqomah di atas agamanya istiqomah dalam menuntut agamanya dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semua dalam surganya sebagaimana Allah kumpulkan kita di majelis ini kita memohon dan berdoa kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan berikan kepada kita taufik mudahkan untuk meraih husnul khatimah di akhir kehidupan kita amin ya rabbal alamin Allah taala alam sallallahu alaihi wa alihi wasallam tutup majlis kita dengan doa kafatul majlis.